بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف عفى الله عنه نسب الفعل المضارع yang menasab atau ternasabkannya fi'il mudhari' setelah beliau membawakan judul ini beliau berkata al-amthilatu contoh-contoh pertama uridu an uhsina as-sibahah jadi asalnya uhsinu fi'il mudhari' asalnya marfu' dengan dhammah kemudian masuk padanya an dengan an ini menasabkan dia dari berubahlah dia an uhsina uridu an uhsina sibaha kemudian beliau berkata lagi dalam contoh yang kedua arju an ya'tadila al-jawu di arju an ya'tadila al-jawu asalnya ya'tadilu ya'tadilu kemudian masuk an maka berubah dibaca dia dengan ya'tadila kemudian berikutnya beliau berkata yasuruni an tazurana yasuruni an tazurana asalnya tazuruna kemudian masuk adanya an maka dibaca dia dengan tazurana ra di sini mansub karena adanya an jadi kalau ada huruf seperti ini bukan huruf akhir yang dilihat akan tetapi yang dilihat adalah eh, bukan huruf eh, yang bukan kalimat yang terakhir karena tazuru tazurana di sini ada dua kalimat tazuru samana. Jadi yang merubah dia di sini dengan masuknya an ini yang merubah dia adalah huruf ra-nya bukan nunnya. Nun ini berdiri sendiri. Jadi yang dinasabkan di sini adalah ra pada akhir huruf tazuru. Ya, asalnya tazuru. Kemudian masuk an, maka dia dibaca tazurana. Kemudian beliau lagi berkata lan akdziba. <coughs> asalnya apa? Akdzibu, kemudian masuk lan. Dengan masuknya lan ini maka dia dibaca dengan lan akziba. Akziba ak, akziba mansub dengan lan. Yang maknanya tidak akan lan akziba, aku tidak akan berdusta. Contoh yang beliau bawakan ini kita bisa tam, kita ambil faedah fikih ya tentang diharamkannya berdusta. Yang namanya dusta tidak dibenarkan. Tidak ada yang namanya dusta itu dibolehkan. Ya, tidak ada yang namanya dusta itu diperkenankan oleh syariat. Yang namanya dusta itu semuanya adalah haram. Sampai ada para ulama menyatakan kalaulah seandainya dusta itu boleh, maka tetap saya tidak akan berdusta. Jadi dusta itu mazmumah, tercelah. Mazmum yang namanya dusta itu mazmum tercelah. Tercelah yang namanya dusta tercelah dengan dusta seseorang akan gelisah hatinya. Dia tidak akan tenang. Dia tidak akan berpendirian dan dia akan ngomong tidak terarahkan omongannya, pelin-pelan. Hal itu karena yang namanya dusta ini memberikan pengaruh ke dalam hati. Benar perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal qadiba ribatun." Sesungguhnya dusta itu adalah keraguan jadi kalau seorang dusta tadi akan ragu-ragu terus. Dia akan di ditumpuki atau dijangkiti penyakit was-was dan keraguan keraguan yang sangat. Oleh karena itu dituntut kita untuk berjujur dalam ucapan, dalam bersikap. Karena dengan kejujuran itu seseorang akan mendapatkan kebaikan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berkata, Inna sedekah tumakninatun. Sesungguhnya sedek kejujuran itu adalah <coughs> tumakninah. Yang menenangkan hati seseorang. Oleh karena itu jangan sekali-kali kita berdusta. Karena dusta ini termasuk dari sifat-sifatnya orang munafik. Di antaranya disebutkan cara eh, ciri-ciri orang-orang munafik di antaranya adalah al-kadzib, berdusta ketika dia berkata. <coughs> di samping sebagai ciri-ciri orang munafik dia juga termasuk dari tanda-tanda dari hisbiyah yakni alamatul hisbiyah talata sebagaimana disebutkan oleh Al-Wadi'i rahimahullahu taala di dalam uh, hukum taswir dia menyatakan tentang kadib itu termasuk dari alamatul hisbiyah <coughs> oleh karena itu jangan sampai kita berdusta karena dusta tercela maka tidak dibenarkan seorang berdusta tidaklah sepantasnya bagi orang muslim untuk berdusta lebih-lebih mereka yang mengaku sebagai para da'i seperti Luqman Ba'abdu, Muhammad Arfuddin dan yang lainnya yang mereka adalah termasuk para pendustanya manusia yang mereka mengaku da'i akan tetapi sangat banyak kedustaan-kedustaan mereka kemudian kita lanjutkan lan yafuza al-kaslan al-kaslanu misalnya lan fuzu, ya kemudian masuk lan maka dibaca lan yafuzal kaslanu <coughs> yafuza di sini fi'il mudhari mansub lan kemudian kaslanu fa'ilnya Kemudian beliau berkata lan adoribal qitta, lan adoribal qitta. Sebutkan di sini adoriba, asalnya adoribu al qitta, Kemudian masuk lan, berubah dia dibaca dengan adoribam. Setelah beliau menyebutkan contoh di sini enam contoh, yang tiga contoh pertama dengan an yang tiga contoh kedua dengan lan. Setelah itu beliau berkata lagi, <coughs> "Idan tuqima indana, idan tuqima indana." Jadi dia sebutkan sini tujibu bidzalika atau iya, tujibu bidzalika man qala sa'azur sa'azuru madinatakum. <coughs> Jadi disebutkan di sini contoh idan main dana maka dijawab terhadap demikian itu man bagi yang berkata ah ya bagi yang berkata berkata sa'zuru madinatakum aku akan menziarahi negeri kalian atau kota kalian maka dijawab idan main dana kalau begitu <coughs> kamu berdiam di sisi kami jadi tajibu bidzalik Tujibu bidzalika man qala sa'azuru madinatakum. Kemudian yang contoh berikutnya idan tarbahu idan tarbaha, idan tarbaha. Jadi dibaca sini tarbaha karena ada idan. Saja idan tarbaha tijaratuk. Ya. Tajibu bidzalik, tujibu bidzalika man qala sa'akun sakunu aminan. Jadi ini dijawab terhadap demikian itu mangkala bagi yang berkata sakunu sakunu aminan idan tarbahu terbaha idan terbaha tijaratuk jadi asalnya terbahu kemudian masukin dan tidak cukup dengan in melainkan ada sebelumnya yang menyatakan sakun sakunu aminan kalau ada seseorang menyatakan sakunu aminan ya kalau dia sedang berdagang atau berjual beli dia menyatakan sakunu aminan maka antum menjawab idan tarbaha tijaratuk <clears throat> jadi sini dijawab terhadap yang demikian itu mang bizalika mangqama jadi dijawab idan tarbaha tijaratuk bagi orang menyatakan sakunu aminan kemudian berikutnya idan yafsuda al hawa'u tujibu bidzalika man qala sa'aghliqun nawafidha. Jadi ketika seorang menyatakan sa'aghliqun nawafidha, maka antum jawab idan yafsudal hawa. Jadi dia tidak akan menutup pintu-pintu kecuali apa? Al-hawa, yakni udara itu sudah tercemar. Idan yafsuda al-hawa, jika sudah jika akan tersebar hawa, yakni hawa jika Ah, jika telah tercem eh, jika akan ter tercemar udara yakni rusak udara yakni tercemar di sini tujibu bidzalika maka dijawab terhadap demikian itu mangkala bagi orang yang menyatakan sa'alikul nawafil <coughs> hmm, aku akan menutup pintu-pintu jadi dijawab dengan idan yafsuda al hawa. Jadi idan yafsuda yafsuda di sini dinasabkan karena ada adanya idan. Kemudian berikutnya itu kai ata'allam. Kai ata'allama. Asalnya ata'allamu kemudian masuk kai. Kai ini yang menasabkan dia yang menasabkan ata'allam. Asalnya ata'allamu ya namanya fi'il mudhari asalnya dia marfu dengan dhamma. Kemudian berkata lagi kharajtu kai ata atanazzaha. Asalnya atanazzahu atanazzahu kemudian masuk padanya kai yang menasabkan dia <clears throat> kemudian beliau berkata lagi ata'allamu kai akhduma alwatana aku belajar kai akhduma alwatana contoh ini juga tidak uh, tidak tepat jadi aku belajar supaya kai dimanakan supaya aku menjadi uh, khadim yakni uh, eh, al menjadi khadim yang diinginkan di sini adalah berupa pegawai negeri atau karyawan atau para aparat negara dan ini tidak dibenarkan seseorang meniatkan untuk belajar kalau meniatkan belajar ilmu agama dengan tujuan mempersembahkan dirinya untuk negara atau menjadi aparat negara maka niatnya tidak dibenarkan seseorang menuntut ilmu <coughs> yang dimaksud di sini adalah ilmu syariat tidak diperkenankan tujuannya untuk dunia kalau seseorang memiliki niat untuk dunia seperti ini untuk menjadi khadimnya watan, yakni khadimnya suatu suatu negara atau suatu pemerintahan, maka ilmu yang dia pelajari itu akan menghujat dia. al quran hujatun laka au alaik. Al-Qur'an adalah hujjah bagimu atau akan menghujatmu. Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk ikhlas Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niatnya. Kalau orang yang belajar ini tujuannya untuk menjadi aparat negara, maka ini sangat berbahaya. <clears throat> ini sangat berbahaya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memperingatkan umatnya untuk selalu menjaga niatnya, niatnya ikhlas, niatkan belajar agama untuk mengangkat kebodohan darinya, untuk eh, untuk mencapai kebahagiaan di jannah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyatakan man salaka tariqa fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah barang siapa yang menuntut ilmu yang menempuh satu perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga adapun kalau orang yang dicontohkan di sini ata'allamu kai akhdumal watana maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan faman kana hijratuhu dunia yusibuha aw imra'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai adapun barang siap barang dan barang siapa yang yang berhijrah ingin mendapatkan dunia atau wanita yang akan dinikahinya maka dia akan mendapatkannya tapi dia akan mendapatkan hanya sebatas itu tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu kami nasihatkan di sini bagi para penuntut ilmu untuk belajar itu jangan sampai punya angan-angan seperti para hisbiin. Mereka berlomba-lomba ke Damaji dengan bayangan angan-angan nanti pulang akan mendapatkan akan duduk di pondok pesantren, akan dibangun pondok pesantren di bawah yayasan dengan yayasan-yayasan yayasan. Pada akhirnya mereka pun sesat. Kita dapati mereka. Jadi sangat bersemangat untuk ke Damaji sampai mengajukan proposal, sampai minta ke sana, minta ke sini ya minta-minta uang ke sana, minta uang ke sini. Kemudian mereka ke masjid dalam rangka supaya ingin menjadi ustad. Niatnya dunia, niatnya ingin ustad, bukan niatnya memperbaharui diri mereka, memperbaiki diri mereka. Yang pada akhirnya ketika mereka pulang, mereka pun dalam keadaan sesat dan menyesatkan. Oleh karena itu tidak sepantasnya bagi seseorang untuk menuntut ilmu seperti yang di yang pernah diperhatikan oleh para hisbion itu. Akhirnya mereka pun sesat Falamma zaghu qulubahum. Maka tatkala mereka berpaling Allah pun palingkan mereka dari uh, palingkan hati-hati mereka. Dan kita dapati ketika mereka pulang juga itu pun kebanyakan berkeliaran ke sana kemari, pondoknya tidak diperhatikan, banyak libur ke sana kemari. Dan mereka hadir muhadarah pun milih-milih. Dan ini terjadi di kalangan para hizbiyin. Ketika kita di Surabaya dulu, biasa ada kajian habis Jumat, itu sering kita ngadakan kajian sepekan tiga kali di Surabaya hari Senin, uh, hari Rabu, sama hari Jumat. Dan kajiannya Afifuddin itu setiap hari Jumat ba'dal Asr. Muhammad Afifuddin As-Sedawi. Uh, nah, dia kajiannya ada jadwal di sana setiap ba'dal Asr. Akan tetapi pada suatu saat dia tidak mau datang. Dan ketika sudah mau menjelang asar kita telepon, oh dia katanya lagi ke bandara, ke bandara di Surabaya. Nah, karena dia di sana di sana diminta khutbah atau diminta isi taklim gitu. Akhirnya para yang hadir itu sudah berkumpul menunggu karena sesuai jadwal. Nah dia tidak datang, tidak datang di musala gerah ibtidok uner ketika itu. Pak <clears throat> ikhwan pada nunggu. Kenapa tidak datang? Karena ditanya. Karena waktu itu saya sebagai panitia dan saya pun menelpon. Oh tidak bisa katanya karena lagi di, di bandara. Ketika datang saya tanya pada kajian berikutnya dia datang nih benar nah, anak e, eh, kajian pekan lalu kau tidak ada ke mana kemana ustad dengar-dengar ke bandara ada ngisi di sana langsung dia jawab iya ke bandara nanti kan biar kalau ke Ambon nah, kalau ke Ambon nanti naik kalau ke Ambon biar dapat tiket gratis katanya biar dapat tiket gratis tiket gratis jadi gini lah keadaannya jadi mencari hati orang biar nanti dapat tiket gratis. Cari muka di bandara sana, diminta ngisi di bandara dengan menterlantarkan jadwal di UNER. Nah, ini tidak sepantasnya bagi seorang ustadz seperti ini. Tidak sepantasnya. Jadi dia mencari mana yang kira-kira penghasilannya banyak. Jadi kalau di bandara kan para pegawai. Kemungkinan kalau dia pulang sekali ngisi taklim itu dapat uang saku banyak. Ya, amplop tebal. Adapun di UNER kan ya anak-anak mahasiswa itu pun terkadang mungkin kurang. Adapun nah, kalau di bandar kan para pegawai. Lagi pula ketika saya tanya, kenapa oh, sedang isi di di bandara, ya, dia pun jauh gitu. Kan nanti biar dapat tiket, tiket gratis kalau ke Ambon ada. Nah, lagi adanya dia. Jadi mereka ini gitu menjadikan dakwah ini sebagai bahan untuk bisnis atau bahan untuk bersenang-senangan dan kalau ke Ambon pun, dia pernah ke Ambon bersama beberapa ustadznya juga yang ke Ambon mengadakan muhadara Dan di Ambon pun kalau mereka muhadara itu menghabiskan uang yang sangat banyak, yang sangat banyak. Sampai para muhsinin di Ambon pun kaget dengan keadaan mereka. Itu karena tujuan mereka. Jadi ke tujuan mereka pergi dakwah itu ada rekreasinya, ada jalan-jalannya, belum lagi tempat uh, nginapnya mereka di hotel-hotel dan tempat-tempat pokoknya yang istimewa serba top belum lagi makan-makannya yang menghabiskan dana sangat banyak maka ketika donatur di Ambon orang orang muhsin di Ambon ini orang baik di sana yang suka membantu <coughs> dikabarkan lagi tentang akan diadakan muhadara setelah fitnah ini fitnah di Damaj uh, dia diberitahu akan diadakan muhadara yang akan diisi oleh ya dari Damaj Ketika itu Syekh yang akan mengisi diinformasikan ke Indonesia Syekh Muhammad Mani sama uh, satu lagi Syekh Hasan bin Qasim hari ini. Kemudian tidak jadi Syekh Hasan Qasim yang kemudian diganti dengan Syekh Muhammad Hizam. Qadarullah mereka tidak bisa masuk ke Ambon hanya sampai ke Malaysia. Kemudian pada berikutnya diutus setelah Syekh Una mengutus Syekh Abdul Iryani sama Syekh Abdul Ghani Al-Mak eh, Al-Umari keduanya pun berangkat nah kedua berhasil nah ketika sudah sampai di Jawa ada seorang muhsin orang baik di Ambon ini dikabarkan kita akan mengadakan daurah masai orang yang baik itu pun merasa gimana apakah kita sanggup karena yang dia dapati ketika menghadara itu membutuhkan puluhan juta bahkan kita lihat sendiri dalam brosur selebarannya Lukmanion yang disebarkan di Salafi oraidi dan uh, di selebaran-selebaran itu membutuhkan ratusan juta padahal yang hadir siapa Abdul Mar'i Salim Salim satunya lagi itu siapa itu namanya itu membutuhkan ratusan juta maka orang yang baik di Ambon tadi dia pun mempertanyakan apakah kita bisa mengadakan seperti ini karena kebiasaannya membutuhkan uang sangat banyak tapi alhamdulillah karena kuatnya tawakalnya ikhwan tetap diutus dua syekh yang mulia tadi Syekh Abdul Aryan dan Syekh Abdul Ghani al Makdisi ke Ambon. Alhamdulillah ketika mereka sampai ke Ambon, orang yang mengundang tadi pun merasa kagum. Sampai dia menyatakan kalau seperti ini bisa kita ngadakan setiap setiap bulan kalau kayak gini. Artinya dia melihat ternyata murah sekali biayanya. Karena syekh yang datang itu pun sederhana. Mereka datangnya uh, nginapnya di suatu tempat yang disediakan yang sederhana bukan di hotel Kemudian mereka pun apa adanya. Bahkan di Malaysia itu, kalau para masyarakat damaj ke Malaysia seperti saya Muhammad Hizam, saya Hasan Kasim Harim yang pernah ke Malaysia, ikhwan-ikhwan Malaysia menyatakan kalau syekh kita itu datang, mereka bahkan sama tulab, sama ikhwan mereka tempatnya gitu. Sederhana sekali. Adapun syekh-syekhnya yang Lukman, konco-konconya itu, oh istimewa sekali hotel-hotel megah yang menghabiskan ya tidak sedikit dan kita lihat sendiri hasil minta-minta yang diminta itu sekitar berapa juta ratusan juta untuk membiayai dua orang syekh saja kemana dana-dana yang lainnya ya kita kalau mau katakan masuk sah mungkin nggak bagus lah ya kita nggak punya bukti tapi kita melihat zahirnya mereka uang-uang yang ratusan juta seperti itu dipakai kemana ya pakai rekreasi ke sana kemari jalan ke sana kemari belum lagi para asatidnya yang datang oh ziarah ke sana keliling sana ke pantai sana ke mana sana ke mana mana belum lagi acara lah main bola bola kakinya para asatidnya main bola sehnya nonton habis main bola butuh minuman yang segar-segar belum lagi ikan bakarnya semua menghabiskan menguras harta kaum muslimin diminta-minta harta mereka kemudian digunakan untuk berfoya-foya seperti ini. Maka tidak sepantasnya bagi ahli sunnah seperti ini. Dan saya nasihatkan kepada saudara-saudara saya yang sudah pulang untuk jangan sampai meniru kelakuan mereka ini. Jangan sampai ingin mencari ketenaran, mencari amplop yang sangat banyak, menerlantarkan tulang Ini yang perlu diperhatikan. Bukan berarti saya melarang keluar dakwah. Masya Allah kita dibutuhkan di mana-mana. Kita keluar dakwah. Akan tetapi jangan sampai tujuan kita ingin mendapatkan amplop terbanyak, amplop tebal, mendapatkan ratusan ribu atau jutaan re, eh, jutaan rupiah, maka tidak sepantasnya seperti ini. Dan orang yang mengerti akan pentingnya ilmu, insya Allah mereka, insya Allah mereka akan tahu masalah ini. Jadi ini saya kilas sebagai nasihat untuk <coughs> untuk diketahui bagi setiap uh, para duat. Kita lanjutkan pembahasan kita. Setelah beliau hafizahullah membawakan judul Nasbul Fi'il Al-Mudari' dan menyebutkan al-amthilah, contoh-contoh, beliau berkata al-bahthu pembahasan. يشتمل كل مثال من الأمثلة السابقة على فعل مضارع qablahu ahadul ahrufi al-arba'ah. Jadi mencakup setiap mis misal dari al-amthilati sabiqati dari contoh-contoh yang telah lewat ala fi'il mudhari' atas fi'il mudhari' qablahu yang sebelumnya salah satu dari huruf-huruf yang empat. An, lan, idan, kai. Wa idza ta'ammalta dan jika kamu perhatikan akhir kulli kulli mudhari'in masbukin biwahidin min al hadhil al arba'ati jadi jika kamu perhatikan akhirah, akhir apa Arabnya? Maaf, maaf ilum di. Jadi jika kamu perhatikan contoh, eh, jika kamu perhatikan akhir setiap fi'il mudare yang didahului biwahidin dengan satu min hadhil ahfil arba'ah satu dari empat huruf ini fi hadhil amsilah amsilah pada contoh yang yang lewat tadi wa fi ghairiha dan selainnya <coughs> tahu mansuban maka kamu mendapatinya mansub mendapatinya mansuban dalam keadaan dinasab naka akan tetapi idza hudhifta jika akan tetapi idza hadafta jadi walakin naka idza hadafta akan tetapi jika kamu menghapus hadal harfa huruf ini apa ya huruf harfa badal. Ya, badal dari badal dari hadza. Jadi kaidahnya telah kita sebutkan kalau ada isim ma'rifah yang sebelumnya itu adalah isim isyarah seperti ini, maka istilah isim ma'rifah itu adalah diarab sebagai badal. Kalau dia ketentuannya kalau dia isim ma'rifah, kalau nakira tidak. Kalau nakira nanti dia khabar. Iya, kalau nakira setelah setelah isim isyarah maka dia adalah khabar akan tapi kalau ma'rifah maka dia adalah <coughs> badal dari hadza walakinnaka idza hadafta hadzal harfa akan tetapi jika kamu menghapus huruf ini wajadtal fi'la marfu'an maka kamu dapati fi'il marfu' dalam keadaan dirafa amin dzalika yufhamu dan dari demikian itu difahami anna al ahrufa bahwasanya huruf-huruf ini huruf-huruf ini La nunsibul al-mudari' dia menasabkan fi'il mudari' alladhi ya'ti ba'daha yang datang setelahnya. Setelah beliau menyebutkan pembahasan ini, beliau menyimpulkan dengan membuat kaidah. Aqala afallahu anhu al-qa'idatu. Al-qa'idah, qaidah. Yunsabul fi'lul mudari' dinasabkan fi'il mudari' mata sabaqahu ahadun nawasib. Kapan mendahuluinya? Kapan salah satu dari uh, mata sabakahu ahadun nawasibil arba'ah. Jadi kapan mendahulunya salah satu dari empat fi'il mudhari eh, dari empat empat empat apa sini mata sabakahu ahadun nawasibil arba'ah jadi kapan mendahulunya salah satu dari empat nawasib ini empat huruf-huruf nawasib ini wahyaan lan idan kai jadi Yun sabul fi'lun mudhari. Fi'il mudhari itu dinasab mata sabakahu ahadun nawasibil arba' Kapan dia didahului oleh salah satu dari huruf-huruf empat. Huruf-huruf nawasib yang empat. Yang huruf-huruf nawasib yang empat itu adalah wahia. Disebutkan dia adalah an, lan, idan, dan kai. kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. ilaha Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. ilaik.